sun asyara'ing ala anis saking sun bitahiyat dikelawan uluf salam jika kita bertemu dengan orang yang kita benci atau orang yang benci kita kita sampaikan salam saja wa mertelakan mentelakan sir al busyra ing ing bunga li insani maling manusia amghadu amghadu kam bendu sapa insun hu ing insan kana ka sunan insan qutmal aqalbi teman-teman ngebeki apa insan masarati ing pira-pira kebungahan Walas tulan ora nasapa insun aslamun luwi eh, asal maslamat sapa insun niman uang wong lastu arifu kang orang ana sapa insun iku arifu fakih kaifa aslamu fakih kaifa halikai apa aslamu ramat sapa ingsun min ahli mawaddati saking wong kang wong kang asih-asihan annasu utai manusa ikut da'u dawa nasi penyakit e. obat e menusa annas ikut daun penyakit dawa unnasi utawi ombak tambane menusa ikut tarkahum tarkuhum ningali ninggal sirau ing na afil jafa ing dalam waktu nalikane wangkot lahum kadren asqabul khawati eh, utawi mengkot seluruhan fasal salim maka ulap uluk salamat sira annasa ing manusa taslam maka selamat sapa sira min ini saking alanen nas wa kunan anas sira iku hadisan wong kang banget pengene ala kasbit taqiyati ngatasé amrih atau mencari piro-piro eh, pira kang wa khaliqin nasa lan pergaulilah manusia anasa ing manusia wasbir dan wasabar sira ma ing barang buli takkan den coba sira bihim kelawan nas asam mahale budeng akam bisu a'ma uta za taqiyatin kang duweni pengersa ini akeh pesan syair ya wa kullan ana sapa sira iku ai azan halim maliku kama qala ka dau eh, sebab sebab ba'dul hukama'i allati sadiquka alqiya uh, eh, kang uh, qala kang ucap sapa ba'dul hukama'i setengah pira-pira ahli hikmah atau bijak besari alqitam nemuni sira sadiquka temu temu sira al sadiquka ing sedulur sira atau teman temanmu wa aduka wajh ridha lawan wajah ridha min ghairi mazillatin saking ora ngasorakan lahum maring sadiq lan adu wala haibatin ora wedi min huma saking karone sadiq lan adu wa tawakkul lan menghormati atau ngagungakan min khairi kibrin uh, saking ora sombong atau gumedik atau waktu lan adab asal min khari mazillatin sing orang asorakan wa kullan ana sira fi jami'i umurika in dalam sekalian urusan sira iku fi awsatiha tengah-tengah umur takulak Torafai kostil umuri zamimun Maka utawi pucuke Pucuk lorone sejane Pira-pira perkara iku zamimun Alat Jadi berlebihan ekstrim kanan tidak ya, bagus ekstrim kiri tidak bagus yang bagus adalah tengah-tengah alaika menetapkan asrabi awsatil umuri kelawan tengah-tengah perkara moderat gitu. Tidaklah kalian menjadi orang moderat. Baina kanastun awsatul umur iku tariqun dalan ila nahjis sirati maring dalam kang maring eh, ngambah dalan qawi min kang jejeg jalan yang lurus itu tengah-tengah. Kalau sunnah wal jamaah itu tengah-tengah. Bukan ekstrim, bukan radikal, bukan apa namanya itu eh, liberal juga. Pala tekulan aja nasirah fiha indalam apa niku awsat mufriton ya. Oh fiha indalam umur ya. Fiha indalam umur kemufriton lewati watas au mufarriton apa PK. Jadi tidak berlebihan, tidak berkekurangan yang begitu tadi fa inna kila fa inna kullan fa inna kila halil umuri karena tunai karone tingkai pira-pira perkara ikut zamimun Allah wala tanzurun adzan ningali sira bi atfaika arah loro sira wala tufsir al iltifat dan ajang akan sira al iltifat nolah noleh wa ila waraika maring buri sira wa taktuf lan ajala rin sira ala jamaati ing atase ngadeg maksudnya di takif aja ngadeg jangan berdiri ala jamaati ing atase kumpulane wong nggon kumpule wong au ila jalasta yang lungguh sira fala taufil mata aja taufil aja ngangkat sikil sirah watahfal lan ngenasta sira min tasbiki asabi'ika saking ngapurancang mempermainkanlah begini uh, tangan uh, eh, piro pira diri sirah wal abas lan dolanan bilah jika kelawan jenggot sirah wa khatimikalan uh, eh, ali ali sirah wa takhlilil asnani lan selilit pira-pira untu sira wa idkhali asabi'ika dan menjingakan driji sira fi anfika ing dalam irung sira akasatin pusaki kalan akehe idu sira wa tanakhumikan riya sira wa zubabilan musir musir piro piro lalar an wajika saking wajah sira wa kasratit tamappilan akehe ngulek menggeliat wa tasaubilan angop menguap fi wujuhin nasi ing dalam ngarepe wajahe manusia Hafiz salat lan ing dalam salat wa ghairi halen liyane salat wal yakun lan betik ana apa majlis juga panggonan lungguh sira tempat dudukmu ndaklah hadian tenang wa haji lan apa ucapan sira iku manzuman runtut teratur taban terurut-urut sistematis itu bahasa asingnya waswas landeng-leng nasira dengarkan baik-baik itu bila kalami al hasani maring pembicaraan kang bagus miman saking wong haddatsaka kang nyerita akan man ing sira pembicaraan orang yang baik itu min ghairi izhari ta'ajjubin saking orang ngedengakan ta'ajjub tidak perlu berlebihan mengaguminya mufridin kang eh, kang banget ya wala tas'alhu la aja jaluk sirahu ing sinten eman ya ada tahu ing baleni kalam nggak usah diulangi waskut dan mendengar sira anal madhahik saking perkara kang lucu wal hikayat lan pira-pira cerita wala tuhadis Al-Azan akan sirah ini anjabika saking i'jab ya, kawa kawa kagum mengagum kagum biwala biwaladika kelawan anak sirah wa syi'rika lan puisi sirap jangan menceritakan tentang kehebatan anak dan ya puisi yang kita bikin wakalamikan omongan wa tasnifikalan karangan karangan tidak perlu di puja-puji di hadapan orang karangan kita ah, wala wasailu ma yakhussuka laskabene barang yang yakhussuka dari tentu akan apa maing sira ah, hal-hal yang istimewa dari kamu tidak perlu disampaikan ya banyak orang yang ingin menceritakan tentang keberhasilan kita dan memuji diri sendiri tentang karangan-karangan kita, puisi kita, anak kita, apa saja. tetap tatasanna lan aja gawe-gawe sira senu almar mar'ati kaya ah, pekerjaane wong wadon minat kita zayuni dan pepaes ini untuk laki-laki jangan ah, berhi bersolek kayak ah, perempuan katanya wala tabazzan aja ngasorakeun sira tabazzulal amsi kaya ngasorakeun kaula nah ini nggak tahu harus bagaimana nih cara <laughs> jangan terlalu merendahkan diri ngesot itu mungkin mungkin <laughs> ngesot-ngesot itu kayak begitu sebetulnya ah nggak tahu itulah pokoknya itu tradisi Jawa Timur sebetulnya sih Ah, santri ngesot dari jauh sekali Masya Allah susah sekali jalannya ya ngesotnya juga jalan susah <laughs> tapi dianggap uh, sopan sih ya, ya tradisi itu bin siwa tatabazzal tabazzul al-abdi kayak hamba sahaya gitu jangan seperti itulah watawakilan ngedohana sirokan kasratal kohli ngakehaken sibakan wal israfi lan leluwian fid ni dalam lengaan pengensi mungkin rambutnya pakai minyak walatal aja desak desak ya fil hajati dalam perluan walatash ja uh, tusyajja al aja ngandel apa ngendelakan tidak ngendelakan memprovokasi atau men, uh, mendesak atau apa ya ya mengajukan itu supaya berani gitu ada ni wasi'al zulmi ingat dasi kezaliman ayo pukul saja misalnya ayo hajar saja begitu Nah, itu jangan begitu. Wala tu'allimu wala tu'allim aja meruahkan sira ahadan iwang suji min ahli saking nah okey saking keluarga sira wala zikalan anak sira fadlan an ghairihim apa maneh saking saliyane kabeh niku miqdar malika ing kira-kirane harta sira jangan disampaikan jumlah uangnya gitu. Malika ya, Malika. Oh, aja duduk Malika, bukan harta. Miqdari ma. Eh, kira-kira barang dapat laka kadue istilah, bukan Malika, bukan harta, tapi ma laka. Ma laka. Dari ma laka. Ma barang laka. Fa innahum kana suhrika baik in ra'auhu qalilan lamun ningali sapa kabeh ing apa niku miqdar malaka apa yang kamu miliki qalilan ing sithik hanat hmm. hal ya maka inasira alaih ngarpane eh, kabeh kabeh niku waladika apa ghairihim kabeh niku ahlika wa waladika eh, wa wa in ra'ahu katsiran lamun ningali sapa kabeh iku ahlika wa waladika wa ghairihim iku ningali hu ing malaka ma'is kasihan ing akeh lan tabluh maka ora tumekas sira ridahum ing ridane kapol kabeh wa wajib fihim lan ngedohana sirahum ing kabeh min ghairi onfin haking ora keras walin walin lan ngalusaken sira lembut pelan-pelan lahum maring kabeh niku min ghairi dhafin hakin ora apa tidak lemah wala dahazrina ora guyonan wala tu hazil ada guyonan sira amataka oh pengen masih pengen iki budak wadon sira wala amdakalan budak lanang sira Faya sekutu wikaruka maka jadi gugur aku wikaruka kehormatanmu min kulubim saking adine. Sapa niku amat wa wa abd. Wa idza qasamta nalikane para padu sila apa bertengkar ya. Apabila kamu bertengkar atau wakil maka hmm, fakun haliman. Tenanglah pokoknya tenang. Tenang sapa sira wa tahfazan ngreksa sira min jahlika saking bodoh sira. Jangan tunjukkan kebodohan. Wa ajal tikalan buru-buru sira ter, terburu-buru jangan terlalu emosional gitu jangan terlalu emosional tenang saja terus ini Fakkar faktu fakkir dan mikir-mikir sira hujatika in dalam hujjatika. Wala tuksir an ajeng akehaken si alisyata ing nudang nuding ya jika atau isyarat itu nudang nuding Pia jika kelawan tangan sira wala tuksira al-iltifat dan ajeng akehaken sira al tak inolah noleh jangan tahu. jangan sering melihat ke sana kemari kanan kiri ila man maring buang waro aka injal saburine sira wala tajus raja apa niku merangkak gitu. ala rukbataika jagong di atas rukbataika tengkul loro sira hada nalikan wis anteng apa wada buka sewat sila marahmu marah marahan apa sih pendu pendu odom sewot macam-macam Pada katakan lemaka ngomong asira wa idza qarrabaka sultan nalika narik insira sira sapal sultan um sultan fakun maka ana sira min hutaki sultan ala hadis sina ngatase landepe pedang wa iyakan wajiat sira atine napa niku ala aifain istalsala ilaika fala ta'man ah, kamu berhadapan dia hati-hati lah. Kamu berarti berhadapan dia eh, di depan uh, apa pedang. Ini mungkin dahulu kala sultannya penguasanya penguasa yang otoriter yang mudah membunuh orang. Wa iyyaka an dia sadiqal afiyah Masya Allah Iyaka Hati-hati teman ketika kita sehat Fainnahu Begitu katanya ya Ay ihzar tulaqika As-sahib alladhi yustahibuka fi waqti sihatika wa ghinaka Wala yustahibuka oh. uh, Teman yang hanya menemani kita pada waktu kita sehat, pada waktu kita kaya saja. Fainau a'dal a'da nasuhnya sadiqul afiyah iku a'dal a'da luih musuh pira-pira musuh. Wala taj'alan adan dadi akan sirah Mendite. Ma ing barang laka kangka tepkatu istira akroma oh harti harta ya maka jalan ajan nanti akan sira malaka ing harta sira iku akrom akroma ing lan luih mulia min ardika terima saking kehormatan sira jangan menjadikan uang itu lebih terhormat daripada harga diri kita sendiri wa hadha qadaru ya fata yakfika nah hampir selesai sama uh, eh, fahadha qadar maka utak iki iki eh, keterangan kang sekedarnya gitu. Ya fataya pemuda iku yakfi kan nyukupi apa hadzal qadar ing sira min bidayatil hidayah saking bidayatil hidayah. Fajarib maka jajal sira tobalah pihak lawan bidayatil hidayah nafsaka ing awak sira. lakukanlah, praktekkanlah apa yang kita dapatkan dari kitab ini. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Fa inna usune apa bidayatul hidayah iku salah satu aksamin telung bagian ada tiga bagian tismun rupane sak bagian fi ada Eh, fi adabit ta'at tata kerama tata cara ketaatan kepada Allah wa qismun fi tarkil ma'asi dalam eh, tata cara ninggalakan ma pira-pira maksiat bagaimana caranya meninggalkan maksiat bagaimana caranya taat itu diatur semua dalam kitab ini wa qismun fi mukhalatatil khalq sebagian manusia mukhalatatul khalqi dalam pergaulan karo makhluk wahya utawi apa niku salasa iku jami'atun kang ngumpulaken yang menghimpun di jumali muamalatil abdi maring kira himpunan pergaulane kaula ma'al khaliq serta makhluk khaliq wal khalqilan makhluk fa in ra'aitaha lamun ningali sira ing uh, eh, Bidatul Hidayah uh, ningali munasibatan ingkang cocok jika kitab ini cocok dinafsika kadri awak sirah untuk dirimu itu waro aitalan ningali sirah qalbak ing ati sirah ma'ilan condong ilaiha maring bidayatul hidayah hatimu tertarik kepada kitab Hidayatul Hidayah ini, isi daripada kitab Hidayatul Hidayah ini ragiban tur teman fil amali biha dalam ngak-ngak ngamalakan biha kelawan bidaya fa'lam maka waruat tidak anak sudah sedekuk amdun kaulah hamba Allah nawwarallahu ta'ala kamaringi cahaya sapa Allah Gusti Allah taala bil iman kelawan cahaya iman qalbaka ing ati sira kalau bila mengamalkan ini kamu akan memperoleh cahaya hatimu dari Allah cahaya keimanan yang kuat wasyarrahalan madangakan, madangakan, membedah membuka itu bihi kawan iman sadraka ing ati sira wa tuhaqqiq dan wa tahaqqaq lan dadi nyata Qafu anna li hazil bidayah tuna iku kadwe kitab bidayah tu eh, kadwe iki iki kawitan nihayatun utawi eh nihayatun ana uh, pungkasan ana akhir ada penutup waru ahanyam sakwise bidayah asroron asroron apa niku nihayah asron kang piro ana piro-piro rahasia u ahwaron uh, piro-piro perkara kang ya sami mau lembut hal-hal yang detail sekali yang halus sekali wa uluman lan piro-piro ilmu wa mukasyafatin lan mukasyafah apa ya kasyafa itu kebuka hati karo Gusti Allah ketersingkapan hati bisa melihat Allah dekat dengan Allah Waqad awrad awda'naha Sementara meninggalkan sapa itu Ha ing kabeh mukasyafat oh tentang ilmu mukasyafah itu ada di dalam kitab fi kitab Ihya Ulumuddin. Fastaqil maka ketunggulah sira bitahsili karena silakan kitab Ihya. Coba baca nantinya katanya kalau ingin tahu. Wa in ra'aita nafsaka Nah, sekarang wa in ra'aita lamun ningali sira nafsaka ing awak sira. Jika kamu melihat dirimu tastasqilu rasa abad berat sekali mengamalkan ini mengamalkan bidayatul hidayah al amala ing amalakan bihazil wadhaif pekerjaan pekerjaan yang ada dalam diperintahkan oleh kita bidayah itu wa tungkirulan ningkar sirah hadzal fanna min al ilmi ilmi kamu menolak kitab inilah isi kitab ini nah itu wataqulu wataqulu ngucap maring sira apa nafsuka awak sira hatimu mengatakan kepada dirimu suara hatimu mengatakan kepadamu sendiri anna yanfa'uka hadzal ilm ada hmm. kaya apa yang yanfa'uka manfaati ing sira apa hadzal ilm untuk apa ibu ini nah, buat manfaat fi mahafil ulama yang dalam kumpulan para ulama wa di muka hadza al-aqran dan kapan ngajuk akan ing sira apa hadza iki ilmu alal aqran bagaimana bisa maju ini kan bukan suatu yang ilmiah ya jadi malah <laughs> itu kata hatinya padahal ini sum apa namanya ini sebetulnya ringkasan perasan daripada proses ilmu pengetahuan tinggal hasilnya aja begitu karena ini karangan Imam Ghazali pada akhir hidupnya yang telah melampaui tahapan-tahapan pencarian ilmu pengetahuan menjadi fakih sudah menjadi filosof sudah menjadi ahli uh, teori hukum ahli usul fikih sudah sudah melampaui semuanya hebat sekali orang beliau itu orang sangat hebat sekali. Katanya ada yang mengatakan orang hebat sesudah Nabi adalah Al-Ghazali. Katanya ada yang begitu mengagumkannya, menguasai seluruhnya. Apalagi ada juga yang mengatakan karangan Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu menghidupkan ilmu agama empat jilid itu sangat luar biasa andai kata buku-buku di seluruh perpustakaan di dunia terbakar tapi yang selamat hanyalah Ihya Ulumuddin maka seluruh isi buku yang terbakar dapat ditulis kembali dengan membaca mempelajari kitab Ihya Ulumuddin jadi itu kekaguman orang kekaguman tapi ada yang mencari mencaci juga ada menyesatkan Al-Ghazali juga ada dianggap sebagai orang yang membunuh kreativitas membunuh peradaban membunuh berpikir rasional karena kita Ihya Ulumuddin itu macam-macam tapi dari abad ke-11 sampai sekarang 21 masih tetap dipelajari di seluruh dunia Islam masuk kitab ini Anu Zara dan pira-pira ya bat, uh, batur pakai fajar fuang pakai fan halekai apa yarfa yur uh, ya, yarfau bisa ngangkat meningkatkan ya mengangkat apa haza apa niku hazal ilm ilmu ilmu tasawuf inilah ilmu dalam bidayatul hidayah itu an sebagai jabatan sirah di majalisil umara dalam perkumpulannya para raja wal para menteri <laughs> begitu bagaimana akan dihargai ini bukan ilmiah lagi-lagi kata andai kata pikiranmu begitu Fakat siluka Kaya apa Neka akan opo haza ing silati Maring persambungan Bagaimana bisa Bisa Punya teman banyak Wal arzak Bagaimana mendapatkan rezeki Wal arzak yang berbrezeki Wal wilayatil awqaf Dan menguasai uh, Bahasa sekarang mungkin Kementerian Wakaf Kementerian Wakaf ya kayak Kementerian Agama yang minta semua wakaf wakaf umat Islam itu di sini banyak duit wal dan peradilan maka kalau kalau begitu <laughs> kalau hatimu begitu mengatakan setelah pelajari kitab ini uh, sangat pesimis sangat merendahkan kitab ini tidak akan mengangkat kita menjadi maju tidak mengangkat jabatan kita tidak menjadi kaya, tidak menjadi terkemuka dan sebagainya. Fa'lam maka berwasirah anna syaitana. Hmm. Ketahuilah bahwa syaitan khud ahwaka nyasarakan apa syaitan ing sira wan saka akan sapa syaitan ing sira mongkalibaka ini. uh, ah, penganggon ah, panggonan balik sira akhiratnya amaswakan panggonan ya apa niku panggonan sirah panggonan tepet sirah mohon balik sirah niku fatrub laka syaitanan mislaka maka amriya sirah maka kadua sirah syaiton ing setan mislaka kepada sirahnya temani saja syaitan ya alimaka supaya ngulangakan ing sapa syaitan ing sira ma ing barang tazunnu kang nyana sira annausnya ku yanfa'uka carilah selain ini berarti selain ini dianggap ilmu setan ilmu setan yang kamu kamu kira akan bermanfaat jadi begitulah Imam Ghazali nampaknya pada akhir-akhirnya yang paling berharga dari seluruh hidup kita adalah mencari bekal untuk hari akhirat betul mencari bekal untuk hari akhirat karena ya semua kita akan kembali ke akhirat dan hidup selama-lamanya di sana. Sementara apa yang kita usahakan untuk hidup kita di dunia ini akan ditinggalkan semuanya. Kekayaan akan ditinggalkan. Orang tua akan kita tinggalkan. Segala macam yang kita inginkan, yang kita cari hidup di dunia ini berupa untuk kesenangan-kesenangan duniawi itu akan ditinggalkan semua Laki-laki Imam Al-Ghazali begitu. Untuk apa katanya semua ini? Kita sudah pernah bercerita bahwa setelah menjabat sebagai penasehat raja dari guru besar pimpinan Universitas Nizamiyah Imam Ghazali akhirnya sudah terkenal di mana-mana oh, kayaannya bertambah kaya raya. Akhirnya ditinggalkan semuanya. Karena apa yang dicari lalu apa namanya uh, tidak ditemukan. Jadi pikir untuk apa bolak balik begitu. Akhirnya meninggalkan semua keluarganya dan menyepi sendiri untuk zikir saja, sholat terus menyendiri di dua tempat di Masjid Jami' di Maskus, Damaskus dan di Masjid uh, Baitul Maqdis di Palestina beberapa tahun, 10 tahun di sana menyendiri dan menulis saja menulis Yahya Ulumuddin, menulis ini menulis saja termasuk ya ilmu yang akan memberi manfaat atau apa yang apa namanya yang pahalanya akan mengalir terus menerus sesudah mati adalah meninggalkan karangan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Dan Ghazali berhasil karena hampir semua kitab-kitab yang beliau karang itu dipelajari semua oleh masyarakat seluruh dunia berabad-abad lamanya yang paling banyak memang Ihya Ulumuddin dan begitu jadi e, pantaslah Imam Ghazali berpikir begini bahwa segala kepentingan dunia itu itu mungkin ya dianggap tidak berguna yang berguna adalah yang manfaat adalah ilmu ini tadi ilmu akhirat ilmu membersihkan hati yang akan kembali adalah hati. Akan kembali pertanggungjawabkan adalah hati. Ruh. Nafas. Ya itu nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu yang akan kembali adalah nafas jiwa. Ghazali bisa memberi arti nafas juga kalem. Nah, Ayo suruh kai labuh yang maring uh, maring maring tujuan sira. Suma alam nuli ruas sira annau sunna kelakuan qad tubabat pisan la kulaya suora bening atau ora murni bersih saking kotoran laka kerja seopal mulku kemuliaan fi mad apa nih? fi mahallatika dalam bangunan sirah. Oh begitu, betul-betul. Kehormatan diri itu tidak berharga katanya ya. Tidak bersih daripada kotor, jabatan apapun. Awal an tiga saking desa sirah di lan negara sirah semuanya futukal malikul mukim nuling ngepotakan ing sirah atau al malikul mukim Gusti Allah atau raja kang langgeng daim wan naimud daim lan kenikmatan kang langgeng <clears throat> fi jiwari rabbil alamin Sindalan sandingi pangeran alam kabeh nah itu ya begitu uh, Imam Ghazali nasihati kita semua untuk membersihkan hati meninggalkan dosa insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran إلى حضور النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء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 ثم خصوصا الروح واللي في هذا الكتاب يعني الحجة الإسلام الحامد محمد بن محمد الغزال قدس الله سره ونور ضحيحه وأصوله وحواشي وأصحاب سلسلته شيء لله له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط اللهم صل وسلم على حبيبنا الشيخ وعلى الكريم ونفسنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا الحمد لله العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليك انت حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تسبيحنا وتضرعنا وتخشعنا أنت من تقصيرنا يا الله الله وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تكرمنا وتهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك أذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام أذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام أذكرنا ما نسينا اللهم إنا قد استودعنا فرج فرجنا إلينا عند حاجاتنا السلام يا رب العالمين اللهم أهلمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك ورزقنا اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا بنور العلم وعن الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتحنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب وعلمنا أسرار حكمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك والقديمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي طريقك ولا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن اجعلنا وإياهم وإياهن من أهل الشر والضلال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ونحسن والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني اما بعد فقال المصنف رحمه الله نفعنا باسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين امين يا رب العالمين فصل Iza bertada dalam nalikane ngawiti sapa qari. Tongga maca Quran. Aku saja Oh ya, bisa. Fasun qala al-ulama Tahu siapa para ulama? Al-ikhtiyaru utawi kaul kang dan pilih pendapat yang terbaik pendapat terbaik atau terpilih iku ayyak ra'ayan dan maca sapa qari maca maca maca ta'alluq kadane ala tertibil mushafi ingatase urutannya mushaf berdasarkan urutan mushaf yang sudah jadi itu fayaqra'u maka maca sapa qari al-fatihata fatihah summa al-baqarah summa ali imran summa manulika kari surat ba'da sawise ali imran ala tertibi ingatase urut-urut wa sawa'un qara'a fi salati aw fi ghairiha dan ikut pada enggak. Kora utai maca sopo kori fisrati au fi Hatta qala ba'du ashabina sehingga ngucap sopo ba'du ashabina tengah pira-pira sahabat kita Syafi'i dengan Ashabu Syafi'i. Para ulama-ulama, para pengikut Imam Syafi'i. Ila Qur'an alikani maca sopo wang atau kari fi raka'atil ula surat a'qul a'udhu bi rabbin يقرأ في الثاني بعد الفاتحة من البقرة ini harus dari situ ya bukan kuamil falak tapi ke Baqarah karena kuamil nas terakhir terakhir sudah kuamil nas fatihah dari Baqarah Kalau bagus sahabina dahulu siapa setengah Pada-pada eh? sahabat ah, atau sahabat syafi'in Kalau eh? sahabulan dan sunahkan Iza Qur'an alikani maca siapa qari Surat dan insiji surat Dan sunahkan apa Ayat Qur'an yang dah maca siapa Padahal dalam sa'wisi surat Allah kita lihakan Sa'wisi Kami iringi ringi Allah ha- eh, tiha'i uh, surah Sesudahnya deh wa dalilu hadza utawi dalile iki iki qaul istahabbu niku iku anna tertibal mushaf sesuhune urut-urutane mushaf iku innama ju'ila ang pestine den akan opo tertib hakala hal kaya mengkono tertib li hikmatin karena anak hikmah masih ada ada hikmahnya ada tujuannya Fayam bagi maka sayagya apa ayu hafizah raksasa sapa qari yang dan raksasa sapa qari alaiha ing hikmah illa fi ma angin ing barang kecuali ada ya ada keterangan baru dari nabi walau zakang tu maka apa syar'u syariat istisnai iklan jaba'akan mak ya pernyataan Nabi, keterangan Nabi mengkhususkan tidak harus urut tadi. Kasolati subhi kaya salat subuh yaumal jumu'ati dalam dina Jumat yaqra'u maca sawa wong fil ula dalam rakaat awal surat as-sajdah ing surat sajdah nafis saniyati ing dalam rakaat kang kaping hal ata'al insan tidak tidak terus kami ya bukan sudah kerja. Masalah Ain dan kaya surat Ain fil ulai dalam rakaat awal qaf ini surat qaf wa fisan iqtarabatis sa'ah wa sunnatil fajr dan rakaat sunnah fajar fil ulai dalam rakaat yang awal qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad <clears throat> warakaat witri fil ula dan pira-pira rakaat salat witir fil ula dalam rakaat awal sabih rabbikal a'la wa fis tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fis salisati dalam rakaat kang kaping 3 qul huwallahu ahad fal mu'awwizatain walau khalafa lamun nulayani sapa wong al muwalata ing nuli-nuli langsung gitu langsung Fakoro amaka nuli maca sapa wong suratan ing surat la talil ula tegese orang kang orang nyandingi atau ngiringi apa surah al-ula yang awal au khalafat tartib atau melayani nulayani tidak mengikuti at tiba ing urut-urut faqara al-nuzima tasaba suratan summa qara suratan qablaha jaza jadi enggak apa-apa tidak apa-apa ada surat kemudian surat sebelumnya bukan sesudahnya Faqad ja'a bizalika teman-teman teka bizalika mengkono-mengkono khalafa apa asarun piro piro keterangan atau hadis sahabat terang kasiratun kang akeh maka Quran teman-teman wis maca maca sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi raka'atil ula yang dalam raka'at yang awal minas subuh sakin salat subuh maca salat subuhnya itu dalam rukat awal, awal bi kahfi surat al-kahfi wa fi saniyati bi yusuf masyaallah ada lapisannya dah lapisan ini apa karraha menghukumi makruh sapa jama'atun mukhalafat tartibil mushafi ada juga pendapat yang mengatakan kalau tidak urut-urut itu ya mukhalafat itu makruh Warawa Ibnu Abi Daud an Hasan an Nausune sinten Hasan iku kana anas apa Hasan iku yakrahu sengit. Tidak sukalah. Khalafat mustafi. Ini nulayani urutan mushaf abi isnadihil kawal sanadi hadis as-sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qila dan ucapakan lahu maring Ibnu Mas'ud. Inna ful apa sing ucapakan inna fulanan si anu iku yaqra'u maca sapa fulan al-Qur'ana ing Qur'an mangkusan halajan walik dan terbalik dari, tidak dari awal ke akhir tapi dari akhir ke awal faqala zalika mankusul qalbi <laughs> tapi mengkono-mengkono ya fulan iku mangkusul qalbi kualik atine <laughs> padahal begitu ya padahal tidak apa-apa wa maqirat surat ana pun utai mata surat min akhiriha saking akhirat surat ila awaliha oh ini pamamnuun Bagaimana? Tentu saja mungkin akhirnya. Ya dibalik tentu tidak boleh. Ila awalnya min awal surat famamnu'un man'an fa innahu yuzhibu ngilangaken apa ma ba'dha bil i'jaz. Bagaimana kira-kira kalau azbun nas mereka nas ilahi nas mihah minal jinnati wan dulu kemudian setelahnya ya nggak dibalik begitu ya tentu nggak bagus nggak benar wa yuzilul hikmata tartibil ayat Hari kan ngilangaken apa qiraatus hikmat tartibil ayat wa qad rawat temani wa sapa Ibnu Abi Daud an Ibrahim An-Nakhai al-Imam at-tabi'i kan dari imam kang kol bangsa tabi'in al jalikal agung wal imam Malik bin Anas annahu masdune Ibrahim lan Malik bin Anas yukarha ngukumi makruh sapa wong loro dalika imung kana mung kono qiraah wa anna malikan kana ya'ibu atau Malik iku kana Malik ya'ibu nyela mencela mencela mengatakan buruk itu wa yaqulu hadza azimun perkara kang agung amma ta'limus sibyan min asir surat mushaf anapun utawi mulang piro-piro bocah mengajarkan kepada anak-anak min akhir mushaf saking akhir mushaf ila awalihi maring awal mustaf dari uh, eh, amma tasaalun lan 30 dari juz 30 ke juz 29, 28 dan seterusnya. <coughs> Iku fahasanun maka bagus. Laisa min minha. Laisa hadza min hadzal bab apa niki apa tambahan lain min hadalam Fa inna zalika kana sunnah mengko ta'limus sibyan iqra'atul mutafasilah pisah-pisah pendek-pendek kan. Fi ayyamin muta'addidatin dipergunakan wilangan beberapa hari. Ma'ama fi min tashil hasri. Serta barang fi dalam apa itu apa taklim uh, minta sihir hazi saking ngambang akan apalah kenali mengatur sebiar memudahkan untuk menghafal pendek-pendek dulu dari surat pendek dulu kemudian ke panjang panjang panjang sampai panjang sekali Faslun Utawi ikiku fasal suwiji kiraatul Qur'ani minyak mustafi utai maca Quran minal mushafi maring mushaf melihat mushaf iku afdal luwi utama minal qiraati ala zahri qabi terima saking apalan jabane ati jero atau ini jabane ati deh ya di luar kepala lah maksudnya zahir qalbi di luar kepala apalan Dia nazar النظر كلا سننغاني في Mustafa ikut ibadatun مطلوبة عبادة كلا dan أمره atau dicari ibadah yang dikehendaki yang dituntut yang diharapkan yang perlulah kata tetapi umat tadi kumpul apa al-qira'atul dan manazlan ningali fa hakaza kaya mengkene-mengkene an eh, afdal in قاله ملتفه إن هذا صف القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي min as salaf dan bila-bila ulama min as salafi saking ulama salaf wa naqala nukil safu al-Ghazali Imam al-Ghazali fil Ihya al kitab Ihya anna kasirina sune berwong akeh min sahabati saking sahabat banyak sekali sahabat radhiyallahu anhum dukanu ana safu kasirin kuyaqra'una pada maca sapa kasirin minal mushafi maring mushaf banyak sekali para sahabat yang membaca Quran melihat dengan melihat bukan menghafal wa yaqra'una lan pada sengit sapa ayuh ayuh dan metu sapa apa yaumun malam yang guru oh Allah sampai-sampai tidak suka kalau tidak mau melihat Alam yang Allah halal alam ningali siapa kabeh ni kok kasiri da fil mushaf. Tidak ada hari tanpa melihat mushaf katanya. Warawala ni wa ta kata Ibn Abi Daud al-Qira'at ingmata fil mushaf an kasir min salaf walam arafihi khilafan. Orang ningali siapa yang sunfi dalam Kira fil mushaf eh, khilafan ing perbedaan ulama. Nah, itu lebih baik membaca eh, melihat tulisannya itu. Walau kira lamun dan ucapakan anna usune mau niku kira eh, fil mushaf. Ku yakhtalifu beda-beda bi ikhtilafil ashkhas kawan beda-beda ni wong. Wa yukhtaru maka dan pilih apa qiraatul Mustaf liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu maca eh, fil mustaf minal mustaf ada qiraah fil mustaf atau qiraah minal mustaf semoga ya qiraatul Quran minal mustaf kiroah fil mustaf nah, macam-macam Uh, liman kadua wang istawa kang pada apa khusyu'uhu khusyuk eman wa tadabburulan angen-angen eman fi halatil qiraah minal Mustaf tu dalam tingkah lorone macam yang mustafa an zahil qalbi dan apalah ya kalau menghafalkan juga merenungkan ya sama dengan membaca merenungkan kalau sama tingkatannya ketika membaca bisa memahami melihat itu dengan memahami artinya atau menghafal dengan mengingat kata-katanya itu dihafalkan juga difahami juga ya nggak apa-apa wa yukhtaru lan dan pilih apa al-qira'atu an zahil qalbi lam liman lam yakmul bizalika khusyu'u hal kadue wong laman lam yakul kang ora sempurna bizalika kelawan mengkono-mengkono qira'ah an zahil qalbi apalan maksudnya kalau tidak cukup mampu khusyuk wa tadabburuhu wa yazidu nambahi apa qira'ah ala khusyu'ihi wa tadabburuhu ila qira'a minal mushaf lakana hadza qawlan hasanan law qara alam mata sawaman minal mustafi lakin mustaf lakana hadza in ana po hadza qil qilin qawlan iku qawlan ucapan hasan kang bagus wa zahiru ha wa zahiru utawi zahire iku anna kalamat salafis pan pendapat ulama salaf fi'lahum dan apa oleh ngamalakene sapa salaf iku mahmulun dan tanggung ala hadat tafsir ya, kemungkinan begitulah faslun fi istihbabil qira'ati jama'ati mustami'ina utai fasal ing dalam mertelakan sunnah maca berjamaah wong akeh ya mustami'ina kang pada kumpul bersama-sama di satu ruangan satu tempat afadlu qari'ina minal jama'ati was sami'ina dan keutamaan wong pira-pira kang maca Quran yang jamaah saking jamaah as wong kang pada merungokaken ambayanu fadilati man dan menelakan keutamaan wong jamaah hum kang ngumpulaken sapa ing jamaah ala ing atas qiraah ya petugas-petugas yang menganjurkan untuk mengumpulkan orang untuk membaca Quran berjamaah utama wa harrabahum lan mendorong oleh dorongnya uman yang kaum wanadzabahum lan tegese mendorong ilaiha maring qiraah Ya'lam meruwa sira anna qira'at al-jama'ati mujtami'ina sunai mata wang akeh mujtami' e kumpul kemustahabbatun dan sunakan bidalail zahirati kawan pira-pira dalil kang zahir mempertela wa af'alus salafi wal khalafi mutawwir kang akeh Fakat sah teman-teman sah عن النبي سكن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة سكن رواية أبي هريرة وأبي سعد الخدري رضي الله عنهما أبو فأنه شرك النبي وقال له سبق النبي <coughs> ما من قوم أرى أنه تبي قوم يذكرون كم فدا eling sebab kaum Allah itu Allah mengingat Allah illa hafat angin ngubengi meliputi mengitari bihim kawan kaum sepal malaikat tu para malaikat wa khasyadhum lan nungkebi menutupi ya sama hampir sama ya kalau dari atas ini dari bawah hafat mungkin dari bawah dari atas ar apa ar rahmatu rahmat turun nah melingkupi mereka atau menimpa mereka. Wanazatan temurun alaihi mengatas "Opas sakinatu anteng ketenangan. Wa zakarahumullah nutur ingkom sapa Allah fi man indahu dalam makhluk indahu kang dalam seni Gusti Allah pada malaikat menyentuh katanya banyak sekali itu apa namanya umat hamba-hambaku yang membaca Al-Quran yang mengingat saya, mengingat aku. Bangga, ya Allah bangga. Uh, kalau banyak orang membaca Quran bersama-sama. Wa Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sama'a qaumun nah sama juga. orang kumpul sapa qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala. Kalau cari zikir ya, mungkin zukriyah sama saja yatluna halai pada mata sapa kaum kitab Allah yang kitab Gusti Allah Al-Qur'an wa Rasuna dan terusan sapa kaum yang kitab Allah saling mendengarkan ada yang membaca ada yang mendengarkan atau pertama sama mengaji bersama bainahum indal mantan kaum illa nazalat angin temurun alaihim ing atase ya kaum apa sakinatu ketenangan wa ghasyatu rahmatulan nutupi ketenung kebe itu nutupi ing kaum apa rahmatu hafatuhum lan ngubengi meliputi ing kaum apa al malaikatu malaikat wa lan nutur ing kaum Allah menyebutkan menyampaikan Allah menyampaikan akan mengatakan firman ini dalam makhluk ya, Gusti Allah pada malaikat niki indah dalam saningnya Allah Rawahu Muslim Abu Dawud bisnad sahih ala syarat al-Bukhari Muslim wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja matu sabaqani ya Nabi ala halaqatin ing atas halaqah ubengan ngaji bareng ngaji itu sambil duduk itu. Hmm? muter gitu min ashabi saking hal wajah kanjeng Nabi Fakal maka dawu sapa kanjeng ma utai apa itu yudris sukum ngangluakan bama ing sira mengapa apa yang mem, kok, kamu duduk ini ada apa ini ada apa kalian duduk di sini kalau tahu sapa para sahabat jelas nalungu sapa kita ya Rasulullah nazkuru aling sapa ingsun nutur atau nyebut sapa ingsun Allah Gusti Allah taala ya menyebutkan dengan lidah dan memikirkan dengan pikiran mengingat Allah menyebut dan mengingat Allah wa nahmadu lan muji sapa ingsun Allah lima karena oleh barang hadana ka husnuduhaken sapa Allah ing kita Islam kita kita duduk di sini untuk zikir Muji Allah karena telah menunjukkan kepada kita Islam menjadi uh, muslim. Wa nalan maringi anugerah sapa Allah alaina mi lawan Islam. Islam itu ya selamat damai sehat semacam Faqala jauh sapa kanjeng Nabi atani teka ing isun sapa Jibril malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam fa ah. akhbarani maka akan sapa Jibril ing isun Jibril menyampaikan kepada saya Anallah sunni Gusti Allah taala iku yubahi bangga sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al malaikat ing para malaikat Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasan sahih wal ahadits fi hadza kasiratun utawi pira-pira hadis fi hadza dalam perkara jamaah iku kasiratun وروى الدارمي بإسناده كان سند حديث عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعوا صفاء ابن عباس من استمع إلى آية من amrih ngurungu akan berusaha mendengarkan berusaha mendengar ila ayatin mengetahui maring sisi ayat mengetahui billah kan saking kitabullah Karena maka anak apa ayat tahu dua man kunuran cahaya. Ayat itu menjadi cahaya baginya. Warawa Ibn Abi Dawud Anna Ahmad Darda radhiyallahu anhu Bukana Anas Sapa Ahmad Darda Iku ya, ya Yudar risu Neres Sapa Al-Quran Ma anak farisa Tari golongan Yang kera'una pada mata Sapa nafad Tami an khas kawiani Ya Ya Ya atau yadrusi ya yadrusi sama nggak apa-apa ah, warawa afdal dirasati utawi utamane deres Quran iku mustami'ina ya, halep kumpul halep bareng-bareng iki anjamaati saking akeh uang, iku min afadil salafi wal khalafi wa qudatil mutaqaddimin saking wong utamane wong utamane wong salaf wal khalaf dan para hakim kang ding ulama dingin-dingin <clears throat> Wan Hasan bin Atiyah wal Auza'i annahu masune karena niku Hasan bin Atiyah itu qala awwalu man utawi awal awal wong ahdasa kang nyaraken kreasi yang berkreasi berinisiatif yang menciptakan hal baru adira tata ing deresan Quran fi Masjid Dimashq iku Hisham bin Ismail yang yang berinisiatif untuk mengajak orang membaca Quran bersama-sama. Itu adalah Hisham bin Ismail fi muqaddimatihi ala Abdul Malik. Fi qad mati nalikane madhepe Hisham ala Abdul Malik ngate Abdul Malik Khalifah Abdul Malik ya mengaji di depan Khalifah Abdul Malik wa amma ma rawa Ibnu Abi Dawud an Dhahhak bin Abdul Rahman bin Arzab Nah, utawi hadis ya bahwa kagriwayatakan kan ma sapa Ibnu Abi Daud rupane annahu sehu sinten mau setuhune dhahak apa ku angkara ning ingkar sapa dohak hadhihi dirasah wa qala ma ra'aitu wala sami'tu hmm. tapi ada yang mengatakan begitu wa qala mutaf sapa dohak. ma ra'aitu wala dengan sapa istri wala sami'tu ku sapa istri wa qad asrabtu ashab rasulillah Ah, teman-teman yang mutafaisun ashab Rasulullah yang para-para sahabat Nabi ku ya, yakni iku modike oh, oh, apa itu wa amma ma ruwiya apa yang diriwayatkan oleh eh, Abu Dawud bahwa tohak itu tidak mengakui, tidak pernah melihat dan itu artinya merupakan sapa tohak ma ma ra'aitu ahadan fa'alaha tidak melihat satu orang melakukannya Wa an Ibnu Wahb qala qultu li Malik maring Malik ara'aital qauma yajtami'una fa yaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yakhtimuha Apakah ningali sampean alqoma ing qaum yastami'una kang pad hale kumpul sebo kaum paya qra'una maka di mata sebo kaum sami'an hale sekabehane suratan wahidatan ing siji surat hatta yahtimuha sehingga ngatamaken sebo kaum isra fa angkara zalika wa abahu hmm, nolak sapa kin sinden mau mali zalika mungkono mungkono aro itu. yajtami'una fa yaquluna wa abahulan natat sapa malik ha ing zalik wa qala laisa hakadha tasna'un nas inna ma kana yakhrujul ala akhir ya'rudu laisa ulan apa kelakon iku hakadha kaya mengkene-mengkene apa niku yajtami'una tasna'u agawe sapa annasu inna ma kana nisne kelakon iku yaqra'u ma sapa ar-rajulu al akhir ngatasi wong liya Naloduhu kamertilakakan sabul yang akhir. Oh ya beda-beda ya bahagian ingkar minhum mukhalifun no. ada saja pendapat ya mungkin mengatakan uh, e, terusan bareng-bareng itu ya perbuatan bid'ah mungkin ahdasa karena e, baru sesuatu yang baru tidak ada sebelumnya katanya begitu ini kan riwayat-riwayat ya Bagaimana pandangan Imam Nawawi sendiri? Fahazal ingkar penolakan ini Minhum humat saking wong loro sinten mau nindur kah? Dhahak karo Malik ya. Katanya Imam ya, Dhahak begitu tidak ada tuh. Tidak boleh tuh. Tidak pernah ada pada zaman dahulu kala. Iku mukhalifun hmm, lima alaihi salaf wal khalaf lima yaqtadhihi dalil tidak itu bertentangan dengan ulama salaf wal khalaf dan wali maring barang yang karena terapi ingma opo adari udari bertentangan dengan dalil bahwa utawi ing hazal ingka iku kun jalah tidak bisa dipakai tinggal wal i'timadu tangana ala iku ala ma taqaddama ing atase qaul taqaddama wa apa ma min istihbabiha saking sunnahnya dirasa pokoknya jelas bareng itu sunnah walaupun ada pendapat yang mungkin mengatakan bid'ah itu tidak tidak kuat bertentangan dengan banyak sekali pendapat ulama lakin qira'atu fi hal istima'i laha syurutun tapi utawi maca fi hal istima'i dalam lingkai kumpulan ulah ku kata ku kata qira'ah syurutun utawi syarat harus ada syarat-syaratnya qaddamna haka usni kan tapa isun isyurut yang berikan saya dia ya? apa ayu atala dan perhati akan apa biha syurut Allah alam sudah kita eh, terangkan dahulu kala wa ma fadilatu man yajma'uhum ana pun utawi ke utama ni wong yajma'uhum mengumpulkan sama manhum im qaum alqira'ah fiha nususun kathiratun maka ikut tetap dalam fadilah nususun utawi nas keterangan kathiratun kang akeh banyak sekali keutamaan bagi orang yang mengumpulkan orang lain banyak, -banyak orang Kakoli kaitul kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adallu utawi wong kang nuduhaken alal khairi ngatese kebagusan iku kafailihi kaya wong kang nglakoni kebagusan ya tentu menunjukkan kebaikan itu mendapatkan pahala sama dengan melakukannya ya ya tentu pahala agak sama-sama mendapat pahala begitu sama-sama mendapat pahala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la an yahdiya wa yakini nuduhakan sapa Allah bika kelawan sira rajulan ing wang suwiji wahidan kang siji iku khairun laka min humurin na'am terima saya sedekah himar kang abang memberikan tunjuk kepada satu orang itu lebih baik daripada sedekah himar wal hadis fi kasiratun masyhud waqad qala Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa pada tulung-tulungan sira kabeh al birri ngatas nglakoni kebagusan wat taqwa lan taqwa wala syakkan orang mamang iku maujud fi azmi ajri sa'i dalam agunge ganjaran wong kang lumaku fi zalika yang mengusahakan sa'i yang mengusahakan yang mau jam enas al qiraah mengumpulkan manusia untuk membaca Al-Quran bersama-sama itu. Fasun fi idarati bil Quran. Bagi-bagi gilir eh, apa? Gilir bergiliran. Bil Quran kalau baca Quran. Wa huwa utawi idarah. Hmm. Iku ayat jamaah tak kumpul sapa jamaatun tak golongane wong banyak orang. Ya kalau kang maca sapa ba'dhum dengan jamaah asyari sepuluh atau juz'an sepuluh juz atau juz'an atau tak juz atau gara zalika sumaya sekutu wa yaqra'ul akhar gantian kan gantian <coughs> nuli menang sapa ba'dhum wa yaqra'ul akhar kang ana min hazu intahal awal saking bangunan kau tutup tepal awal teruskan Suma yaqra'ul akhar wa hakala jaizun hasanun. Menang kang bagus laqad su'ila Malik. Teman-teman dan takon sapa Malik Imam Malik. Imam Malik ditanya ta'ala. la ba'sa bihi ora ora apa-apa. Iku maujud bihi kelawan mau niku jarah. Tidak bahaya, tidak bahaya. Ya tidak apa-apa sebetulnya. Fasun film raf'is sauti bil qira'ah dalam mengangkat suara bil qira'ah. No. Eh, suara keras ya. Bagaimana membaca Quran dengan suara keras. Hadza tafsiku faslun muhimmun. Pasal kang penting yang mereka si apa ayu utara dan perhati akan apa bihi apa niku fasal. Hadza faslun ini. Iya. Yu utara dan teman-temannya atau diperhatikan. Ya alam marwa sira anna usna kelakuan iku ja'at taka apa ahaditsu kasiratun pira-pira hadis kang akeh. Sahih dalam kitab sahih wa ghairihi kitab sahih dalatun kanu duhakan ala istihbabi raf'i sauti bil qira'ah ngatasi sunnahe ngangkat suara bil qira'ah lawan maca suara keras ya dan teka opo asarun pira-pira hadis sahabat dalatun kanu duhakan ucapan sahabat kanu duhakan ala istihbabil ikhfa'i ada juga yang eh, alon-alon uh, nyamarakan atau ya, lirih, tidak tidak keras-keras maksudnya. Wa khafdhus sauti. Sunai melirihakan suara, merendahkan suara. wasarat kurul bakal nutur sapa itu min hasaking sabone asar ya. Tarafan ing bagian nasiran ka titik isyaratan kana isya ila aslih maring asale apa niku uh, حادث إن شاء الله تعالى قال إمام داود سبال إمام محمد الغزالي وغيره ulama العلماء Watoriqul jam'i bainal akhbar utawi dalan mengumpulkan banyak akhbar antara pira-pira hadis yang bertentangan. Apakah ada hadis yang menganggap sunnah membaca Quran dengan suara keras? Ada lagi hadis atau asar sahabat yang mengatakan yang disunahkan adalah tidak keras-keras, pelan-pelan, lirih suaranya. Bagaimana ini menggabungkan dua riwayat yang berbeda ini bertolak belakang ini? Wal asar bain akhwal asal mukhtalifah fi hadza indam rafa Iku anna israr maca alon, maca ngasurakan suara, ngalonakan suara iku abadu luwih ngedohaken minar dia saking riya bahwa afdol yang perlu dijaga tentu untuk apa membaca keras-keras fi haqqi man dan haqqi wong ya khafu kang wanti man saking bagi orang yang khawatir kalau dianggap ria ya lebih baik jangan keras-keras fa -keras. ilam yakhaf ar bil jahri raf'is Orang berhenti siapa orang riak yang riak, tiada ni riak, tiada ni pamer. Pijah di kelawan mata banter, ke mata seru, mata keras. Orang Ustaz tidak mengangkat suara, itu faljah rumah ke utawi seru, atau orang Ustaz yang menyerahkan suara, mengangkat suara, itu afdolu. Lianna annal amal fi dalam Raf Jahar iku fi aksaru akeh. Walianna faidatahu, karena faidah Raf Jahru, iku tata'adda, bisa merentek ila wairihi. bisa didengar oleh orang lain wan naf'u ah, kaidah wan kaidah ni bagus sekali wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim amal kang utawi amal kang manfaate kang brentek manfaatan kang brentek yang menyebar ibadah yang manfaatnya menyebar iku afdalul utama minal lazimi tenimbang pergerakan orang nyebar pemula tetap amal sosial itu lebih banyak pahalanya pada amal sendiri sholat itu wali annau kan surat jahri ku yuqizu akan qalbal qari'in atini qari' wa yajma'u lan ngumpulaken apa jahrahim mahammahu ing fikirane itu senjana itu pikirannya ya. konsentrasinya ya fikri mari mikir akan final Quran wa yasrifu fulan yang akan sam'ahu ing pengrungune qari ilahi maring Quran Jadi, membuat pikirannya fokus gitu ilaihi bukan anhu nengok ke situlah pendengarannya juga uh, ke arah situ. al julan nolak an-nauma yang turu, ngantuk. Wayazulan bayi fi nasyati yang dalam menambah semangat, nasyat semangat. Wayuqizulan nange akan khairahu minna min naimin. <laughs> Iya, bisa mengganggu, bisa enggak ini. Al-Ghafilun kang lali wayun syutuhulan membangkitkan semangat naim ghafil qalu mutafsifu ulama fa mahma hadarahu syai'un min hadha hadhihi niyat fal jaru afdal <laughs> semangsane teka ing wong apa syai'un suci min hadha niyat fal jahru apabila memang begitu niatnya ya al jahru afdalu fa in jama'at hadhihi niyatu tadha'afa al ajru kalau kumpul kabeh tujuan tadi supaya didengar orang manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain juga bisa membuat kita konsentrasi hmm, bisa membangunkan bisa menolak ngantuk bisa membangkitkan eh, orang tidur itu tentu tabah afadat ditika opo juga ganjaran ganjarannya lebih berlipat-lipat Qawal Ghazali wali hadza qulna al-qira'atu fil mustafi afdalu karena itu kami mengatakan ya, dalam rangka ini juga kalau baca dengan ini mungkin lebih konsentrasi ya. Falahu hujjah itu hukmul masalah. Hukumnya masalah. Itulah hukum masalah inilah. Wa amal asarul mangkulat wa nafsu tawi piro-piro asar. Ucapannya para sahabat al mangkulat tukang dan nukil. Iku fakasiratun maka akeh wa ana utawi istri iku Syarat syarata fa'insun ila atraf mari pira-pira bagian mimbak dia setengah setengah asar sahabat terus seteka fi dalam kitab sahih an abi hurairah radhiyallahu anhu qala mutasabu abu hurairah sami itu kurumu sapa isun rasulullah ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu hal dawu sapa kanjeng nabi ma azinallah ora ngizini siapa Allah li syai'in min tiwiti ma aja kaya oleh ngizini inabiyin Mereka nabi hasan sauti kang bagus suarane ya takonna kang nalago akan sapa sinten mau nabi Al-Qur'ani ya jarukang maca seru itu yajruka yujharu ya yujharu bae kanjen waca apa bihi Quran Mana azina istama'a. Oh, ya rungu ya. Rungaken, orang rungaken sapa Allah. Mana azina itu istama'a amrih rungaken wa huwa dan ya rodo Allah kata Ibnu Mas'ud Allah senang sekali mendengarkan Nabi membaca Quran dengan suara yang bagus dengan apa namanya ada lagunya dan keras-keras suara keras senang itu itu arwido wal kabulan diterima wallahu alam tapi ini hadisnya hadis anu ya Bukhari Muslim coba وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اويت من مزمارا من مزامير ال داود Laqad utita teman-teman dan paringi sapa apa nih ngomongin siapa nih guys itu ya atau mungkin ya siapa sih Al-Musa. Oh, Al-Musa ya, betul. Al-Musa Al-Asyari itu soalan bagus. Lakon Udi kita membaringin sirah. Mizmaran ing Mizmar Suling Min Mazamir Ali Daud Sake Pada-pada sulingnya Keluarga Daud Nabi Daud suaranya bagus Ini, Intinya sih Kamu diberi suara yang bagus Yang enak fi riwayatin di muslim anna rasulullah qala ngucap sebuah kanjeng nabi lahu maring sinten mau niku Abu Musa lagi laqad aitan ngalakan sira ing isun awana utawi isun iku eh, ngorong akan sapa isun iqra atika parihah mau bengi dalam waktu mau bengi lalu Muslim Al-Ban wa bin Husayn bin fudolah bin Ubaid bin Abdullah anhu qala dari fudolah qala ngucap qala Rasulullah Allahu yakine utawi Allah iku asyaddu uzunan lui banget apa uzun oleh aket ya rajuli maring wong hasanis sauti kang bagusaken suarane bagus suarane bil Qur'ani kelawan Qur'an min sahibil qaina ah, al qaina ila qainatihi daripada wong kang tukang nembang kami nyanyi ila qainati mari ya lagu-lagu eh, sahibul kain, satu dua empat satu dua kain, Mughniyah ya Mughniyah penyanyi perempuan penyanyi Sahibul kainah penyanyi Ila Qainati maring nyanyiannya kita gitu. وعن أبي موسى أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعرف أني سنيس إني سنيس بكل أعرف يكتني والرخصة قيس أسوات رف رفقة الأشعريين Daripada suaranya keluarga Asy'ari Abu Musa Asy'ari itu keturunannya atau kelompoknya itu teman-temannya bisa suatu rufqatil asy'ariyyin Pira-pira suara batur-bature atau kancane al-asyariyin. Bangsa asyari. Kumusan asyari tegesnya. Bila ini waktu bengi hina yadkuluna. Nalikan manjing sopo al-asyariyin nu a'rifulan wa rusapa insun manazilahum min aswati bil qur'an bil lail saya tahu oh itu itu keluarga asyari itu baca pasti itu karena saya mendengar suaranya masa Quran modelnya begitu lagunya begitu wa in kunta lan lam ara manazam hina nazalu binar wa in kuntu senajan orang ningali anak sapa insun lam ara orang ningali sapa insun manazam pira-pira panggurane atau umahe sinten mau niku asyariyin hina nazal nikan leren mandek gitu singgah binarin waktu meskipun saya sejak dia tidak tahu tapi saya tahu oh di situ <coughs> keluarga asyari wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu madamai sisirat memperindah maksudnya sih zayyinu gawe ya indah sira gitu aja mais mesi ya <laughs> mais mesi ya, karena ini maknanya mais mesi ya memperindah lah Al-Qur'an ing Qur'an bi kum kelawan suara sira kabeh. Per, perindahlah Al-Qur'an dengan suara Zayyinul Quran bi aswatikum. Wa an Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu an sura sinten Abi Dawud iku sami akrungu sapa Abi Dawud. Dajjatana sin ing suara gemuruhe manusia fil masjid, ing masjid yang yaqrauna hale pada mata sapun nasil Quran Quran jah kemuruh obah-obah ya ya gemuruh ramenya suara faqala maka ngucap sapa sinten mau niku Abu Dawud ya tuba bangsa temen liha ulaika duwe mukona-mukona nas kanu anu sapun nasi ku habban nasi luih dimenakane manusia ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Membaca Quran di masjid sama-sama. Afi isbatil jari dan menetapkan zahar haji suka siratun. Oh, mau kau wis ya. seru-seru itu bagaimana? Ada hadisnya wa fi isbatil jalmi ikut jam netepaken maca seru maca apa suara keras hadis utawi sudah perlu hadis kang akeh sudah tadi kan sudah ada wa amal asaru an sahabati wa min aqwalim af'alihim fa aktsaru min an tuhsar melalui akeh min an tuhsar ini masanya ada dan hitung tidak bisa dihitung banyak sekali lah hadisnya orang pas sahabat ngomong itu banyak tabiin ngomong banyak bukan hanya ngomong tapi melakukannya juga mempraktekannya juga wasyaru min antus kalui asyaru luih terkenal luih masyur min antus terima sangat dan sebutakan wa hadau tabi'iki kulluh sekabehane Hada iku fi man la yakhafu riya eh, jahr ya jahr balik begitu lu sabana hada iku fi man kadue wang la yakhafu kang ora wajib sabri ya riya anu wala ajaban oleh orang ngagumi apa ya mengagumi diri ngalem awake dhewe wala nahwiyab, wala nahwahalan ora nahwahuma ya kau bahasa kira sifat Allah bagi orang yang tidak khawatir ria ya tidak khawatir dianggap uh, apa namanya ingin dipuji malah yuzilan orang lara larakan jamaah yang golongan si sholatihim mutakhlutihim lawan nyampure sholate maka kata watakhlutihim alaih mengatakan jama'ah tidak mengganggu jamaah dari tadi ya kita sudah bicara tadi lebih baik pelan-pelan atau keras-keras apa ikhtiar ikhwai milih marakan maca Quran di khaufihim mimma zakarna karena wadiye eh, sapa di jamaah mimma saking barang zakat riya tadi wa an asmar qala dakhaltu ala ibrahim <coughs> manjing sapa ala ibrahim ngatasi ibrahim masuk di kamarnya Ibrahim niki wa huwa utahle utawi Ibrahim iku yaqra'u lagi maca Quran mushafi fas fastazana makanya jaluk izin ana ing atas Ibrahim rajulun wong sapa rajulun wong ada seorang yang minta izin Waktu tahu maka nutupi sapa Ibrahim hu ing eh, mushaf nutup nutup nutup nutup Waqala nutup sapa Ibrahim Ibrahim An-Nakhai rupanya sini Eh, la yara maqala la yara ora ningali apa hadza anni kuntu aqra'u kulla sa'atin orang ini tidak tahu bahwa saya itu mata sampai sebulan saat sebulan sawan nabil aliyah jadi ya karena tidak soalnya tidak keras jadi orang tidak tahu bahwa saya sebetulnya selalu membaca Al-Quran dia tidak tahu itu jadi lebih memilih diam-diamlah dengan suara lirih, tidak suara keras. Itu pendapat. Wan Abil Aliyah qala kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iku wong kang lungguh pertama sahabat kanjeng wa qala rajul minhum saking ashab qala tu laila takaza mata sapa isun alayata endal mau bengi فكذا mungkin فقالوا haza حظك منه jadi kaza itu hazuka bagi sila min taking haza nah, alhamdulillah lah untung kita hazuka itu artinya untung sila biasanya bagian sila bagian ya Wastadiluan yustadallu yang jawab dalil lihaulai ulaika dia mengkono mengkono sinten mau ashab apa sinten ya? apa jamaah lah apa hadis Uqbah bin Amir jadi argumentasinya argumentasi pendapat bahwa yang terbaik adalah tidak membaca dengan suara keras ada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu sami'tu sami'tu argumentasinya macam-macam ya dalilnya itu kami itu kerungu sampai Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal dawu. Al jahilu bil Quran kal jahili bis sadaqah. Nah itu. Mungkang macet banter bantah keras gitulah. Bil Quran kalau kurai ukal jahil kayak wong kang ngedeng memperlihatkan ngedeng kang me, mertelaakan kang apa ya yaitu <laughs> menampakkan memperlihatkan bisadaqatik lawan sedekah tentu sedekah siri lebih bagus sedekah jahar. wal muyas wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah ya sama wong kang mata alon bil Quran kelawan Quran iku kal musirru kang nyamarakan bis sadaqah kelawan sedekah tentu menurut pendapatnya ini yang terbaik itu sudah sudah sedekah sedekah itu lebih afdol min sedekah jahr sudah sedekah jahr Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai wa qala dawi hadisun hasanun tawi hadis mau ka hasan qala Tirmidzi makna hadis hadis anna allazi yasirru bil qira'ati al-Qur'an itu dewong kang nyamarakan atau apa ya pelan-pelan <laughs> mesti ngalonaken pirata Quran iku lawan maca Quran iku afdalu utawa minal yajaru biha di ana sedekah afdalu inda ahli ilmi min sedekatil alaniyah ini mas sedekah terang-terangan ngeden wala tautu wa inna makna hadha hal inda ahli ilmi likay ya'manu rajul min al'ujbi ya itu betul oleh Imam Ghazali. Mengapa ya Imam Ghazali tadi itu? Sebetulnya <laughs> kalau kalau melihat kitab eh, apa ini bidayahnya lebih milih tidak ria, tapi Imam Ghazali kok di sini membela yang membaca keras ya. Tapi jalan keluarnya ya tergantung memang kalau ria ya nggak bagus. Wah, Iya. ya yang penting jangan ria jangan ingin dilihat orang ingin dipuji orang ya naladhi yusiru bil amal karena uang dunia uang yusiru kan ngatoraken kan ngalonaken lah ngalonakan, menyamarkan yang pelan-pelan itu bila mari kelawan amal ikula yakhafu wala ridisa alladhi alayhi ta'mal min ujbi ya wa yakhafu alaihi min alaniyati sama saja baik terang-terangan maupun pelan ya tidak terpengaruh Qultu wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriru fi awal fasli min tafsil ya seperti yang sudah disebutkan tadi. Wa annahu sunna iku in khafa bisabil jari syai'an Amin wajita pa wong korek ya. bisa belajar jari kelam sebab madarakan suara ni syait suji maya kerohu kamu. Yang barang yang kerohu kamu sengit apa wong hu ing ma dalam nyajar. Maka orang mandarakan siapa wong. Wa ilam ya khaf suhibba lahul Ya gitu. Yang ulang balik ya. Fa ingka til qira'atu min jama'atin mustami'inan. Fa ingka mengkalamun ana apa al masa iku min jama'atin saking kolo pakai huang akan pada kumpul ta'akkada akan tadi kuku apa istihbabul jahri kalau banyak orang membaca Qur'annya suara keras semua kan jadinya tidak ada fakt apa motif alasan uh, ah, ria dan tidak ria maka menjadi bagus Walima yahsulukan barang yang yahsulukan hasil apa mafi dalam jahar minaf ayu ghairihim tadi sudah Wallahu a'lam basyun fi istiwa bi tahsin sawti bil Quran. Masih ulangi lagi ni. Aj bagusak sunai bagusakan suara bil Quran ni kalau Quran it ajma'al ulama sepakat sepakat ulama ulama radhiyallahu anhum min as-salaf wal khalaf min as-sahabati wat tabi'in. Aman ba'dahu min ulama al-amsar, ulama perkotaan. Aimmatul muslimin kalau jadi eh, Aimmatul muslimin kalau jadi imam kaum muslimin al-istihbab tahsil sauti ing atas sunnah ya, bagusakan suara bil Quran kawan mata Quran bagus di, di, disuarakan dengan baik dan lagu wa qawaluhum utai pendapate sinten mau niku ulama af'aluhum lan praktek iku ya, masyuratun prakteknya gaweane itu praktek Iku masyuratun nihayat syuhrati kawan katoke sangat masyur lah sangat populer Pernah ونحن مستغنون على cukup anak naqli min afradiha wa dalailu hadza sudah cukup tidak mengutip satu persatu min afrodiha itu satu persatu akwal ijen-ijen itu bersatu maksudnya wadalailu hadha kita lagi istihbab tahsin min hadis Rasulullah mustafidu akeh atau masyhur sama saja. Ainal ammat wal khassah. Kayak hadis Zainul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah sirokabe, Al-Qur'an gawe ya bagus sirokabe, al quran ing Qur'an bi aswatikum kelawan suara sirokabe, kabeh. Wa hadis laqad utiya hadza mizman tadi sudah wa hadis ma'azina orang rongo akan sapa Allah wa hadis Allah asyadu azunat تقدمت نقول في الفصل السابق وتقدم في الفصل الترتيل السابع آه بستنجن في هذا في آه في وركت في فضل الترتيب من الكوتابر الترتيل أبو حديث عبد الله بن مقفل في ترجيع النبي القراءة بولان بالينية وفي حديث سعد بن حديث أبي لبابة رضي الله عنه an nabi qala man lam yataqanna utawa lam orang gawe lagu sapa man bil qur'ani falaisa minna <laughs> ini rawahu maka kalau kita tidak bisa bisa bisa maca kelawan suara bagus apa bukan golongannya kanjeng nabi <laughs> ya tidak mengikuti sunnah wah ini ini ya sebetulnya ya, ya boleh boleh saja Rahma Abu Daud isnadani jayyidan fi isnad Sa'ad ikhtilafun la yadur Ada perbedaan Tapi perbedaan la yadur Orang bahaya ini Ada perbedaan kecil lah Kalau jumhurul ulama Makna malam Misalkan dalam yuhsin sautahu Gitu ada tidak mengikuti itu bisa Ya, tergantung apa yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan sesuatu yang mubah atau tidak. Tidak selalu merupakan uh, sunnah. Ini uh, perdebatan lah mengenai sebetulnya kan af'alun Nabi itu bisa af'alu al-jibiliyah yang ya manusiawi gitu makan dengan tangannya sama dengan tangan Maki jalan kaki jangan pakai onta ya sama manusia atau tidur miring ya atau adi ya yang bersifat tradisi umumnya orang pakai gitu ya kan Nabi pakai gitu itu ya makan pakai korma ya karena semua juga pakai korma bukan apakah berarti kita makan korma itu sunnah gitu karena selain kanjeng Nabi juga makan korma sebelum kanjeng Nabi juga makan korma orang Arab ya ya begitu ya sami'atu wa hadis al-barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha' bi batin wa zaitun fama sami'tu hadan ahsana sautan minhu Maka wala kurumu sapan yang sunnah ahad dan imam suci diahsankan lebih bagus daripada sorotan suara minister semuanya Nabi. Suara kanya Nabi tu enak sekali katanya. Ya, kalau orang senang ya. Apa yang didengar juga enak. Kena senang itu jiwa. Bisa bersifat jiwa. Kalau ulama rahimahumullah ya sahabu dan sunnah kena buat tahsin sorotan minister wa tertibia. Ya. Wa tertibu halan merutakan kira'ah malam mikhruj an hadil qiraah lagi ni orang metu an hadil qiraah saking wata semata hitam tu di kelawan jawa akan tawa tidak ada aturan tidak teratur tidak mengikuti aturan maksudnya fa'in afrod dalam melewati wata sapa hatta zada harfan yang nambahi apa qari harfan insa huruf dua dua dua harokat satu huruf itu dua harokat satu huruf itu mad satu mad wasfaunya marakan sapa qari'u ing harfa wa haramun Allah kalau berlebih-lebihan bacaannya amal qira'atu bil alhan kelawan lahn apa ya Lahan itu ya orang anggota tajwid Fakat kala syafi'i rahimahullah fi mawadhi'a indah bila-bila panggonan akrahuha mukwi makruh sapa Oh, ya, kok biasanya di, diartikan peno peno nggak peno sebetulnya sih tidak fasih aja tidak fasih atau merubah ada lahan kofi ada lahan jali kalau lahan jali berarti bacaannya salah maknanya kalau lahan kofi keliru tapi masih bisa dimaafkan kurang bagus secara tajwidnya. Ah, waqala fi mawadhi'a la akrahuha. Oh, ada lagi pendapatnya dua ya. Ada yang Imam Syafi'i sendiri punya pendapat dua. Akrohaha wa akrohuha ada lagi. Orang tengit tapa isun ing alhan. Pola ashabul lais tu Laisat ya, laisat, laisat maksudnya, laisat. Orang apa alhan iku ala qolaini bal fi tafsil. Balik fi dalam hmm, di sini laisat lagi. Laisat kan ya kiroah bil alhan gitu. Laisat orang na opo kiroah bil alhan iku ala kaulai dengan atasnya pendapat loro. Bukan berarti Imam Syafi'i juga punya dua pendapat katanya. Balfi balik dalam alhan lahan tafsir <laughs> Balfi dalam kaul tafsil in afroto kalau melewati watak fitam itu dawa gitu loh lahan berarti wajah bis ah. wajah waza ya fajawaza fajawaza maka fajawiz fajawaza maka ngelewati wates sapa sapa niku tamtid al hadda ing wates mau oh, terlalu panjang bahwa utawi tamtid iku Allah karahahu wa lam yujawiz fa huwa allazi lam yukrihu nah itu yang tergantung kita tidak pernah tahu ya Imam Syafi'i membuat, mengomentari itu kadang-kadang beliau menyampaikan ini makruh kita hanya tahu Imam Syafi'i mengatakan makruh al-han tapi ada pendapat kita juga mendengar mengetahui Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh itu kan konteksnya berbeda-beda jadi harus melihat konteksnya konteks yang seperti apa Imam Syafi'i menganggap makruh alhan dan dalam konteks apa Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh. Itu tadi, kalau berlebihannya makruh, kalau tidak ya tidak. Qal qadhi al-muwardi fi kitabi al-hawi al-qira'atu bil al-hal al-mawdu'atu in akhrajat lafzul Qur'an an sighatihi. No, oh, gitu kan. Namanya al-had begitu. Kekeliruan lah. dan tetepaken atau maudhu'ah dan selehakan diletakkan Inna khadat lamun metu apa qira ablahan lafzul Qur'an an sighati sakin sighatif Qur'an bin khali harakatin fihi kan menjadikan harakat di dalam Quran atau ikhradi harakatin min atau ngetoakan harakat au qasri mamdudin atau mata kosor pendek kang dibaca mat itu seharusnya dibaca mat tidak dibaca mat seharusnya dibaca ya eh, dua harokat dibaca satu harokat itu au maddi maktun atau ndawa akan kang den baca pendek au tamtitin atau ndawa akan yukhillu kang nyasad bihi ba'dal kelawan eh, apa niku tamtid ba'dal lafzi setengah lafaz eh, tapi sulan keliru opal makna-makna bahwa haramun itu namanya eh, lahan jali itu membaca yang merubah makna wa yufassaqu dan diwasakakan apa bihi lahan eh, bihi kelawan lahan sapa al-qari'u melanggar itu Paya sembilan dosa bihi kelawan lahan apa al-mustami wong kang rongak ya nausnya lahan iku adil ngalih bihi kelawan lahan an-nahdi saking dalane napa niku Quran al-qaimi kang ya an al-qaimi kang lurus ila ya maring bengkok Allah Ta'ala Yakul qara'na Qur'anan Arabian Bani Quran Arabian kang bahasa Arab bukan razi wajin kang orang Bangkok tidak tidak salah tidak keliru Kala dawuh sopo sinten mau wa illam takrijul oh, mau nindur kaya sapa qadil Imam Mawardi ya Kala dawuh sapa Imam Mawardi illam yukhrijul nu orang ngetoaken ing Quran apa Allahnu lahan an lafzihi saya lafaz Quran wa qiraati ala tartihi kana mubahan hmm, begitu ya ini harus ahli Quran lah ahli tajwid ya nauzada bi alhanihi fi tahsinihi mungkin uh, bisa nambah apa wong bilha alhani lawan lahan Rida sini bagusakan Quran. Hada kalamu Abdul Qudat. Wahada qismu tariki bagian al-awal minyak kiraati bil alhan al-muharrabati ki ma'asyatun. Ma'asyat ibtalaka jadi ubtulia. Dan coba bihak lawan al-ma'asyat sebab Abdul awamil jahalah. Ketengah waktu-waktu orang ngerti. Waktu ham, al-ghasham, orang kang bodoh. Kang banget. tokoh ya allazina yaqra'una al janaizi rupane ya wong-wong kang maca sapa allazina al janaizi ngatasi jenazah fi ba'dul mahafili dan setengah pira-pira pertemuan wahadi utawi iki iki sapa niku alhan iku bid'atun muharramatun zahiratun ya'timu kullu mustaq ya'timu dosa sapa kullu mustami'an teman-teman kang akan lah maring alhan kama qalahu afdal qudat wa mawad wa yasimu kullu qadirin ala izalatiha hilangkan alhan aw ala nahyi ingat ada jagaan alhan idza lam yaf'al zalika arti larang kalau ada ya lahan jali kan lahan jali lah lahan jali itu keliru membaca secara keliru maknanya bahkan mungkin berlawanan waqad bazaltu menyerahkan sebuah insun fi ain dalam alhan ba'd qudrati ing tengah ke kemampuan insun warju saya sudah uh, menguraikan ini sekuat tenaga sebatas kemampuan saya warju lan lah ngarepakan min fadlillah karim ayu fiqa inta nulungi sapa Allah li izalatiha maring ilangaken alhan min wa huwa ka ahlun hari Rizal zalika mari mengkono mengkono apa niki ya izalah lah wa yaj'alahu fi afiyatin qala syafii dawud tabi imam syafi'i muqtasal muzani. Ya, wa yuhsinu an bagusakan sapa wong qari ya wa yuhsinu lan bagusakan sapa qari sautau ini suara qari bi ayyi wajhin kana kalawan dindine jalan kana tinemu apa oh ya, hus ya husni saud antara apapun bagaimana membaca dengan suara indah qala Daud subhanahu wa habbu ma yaqra'u habbu ma utawi demenak wa uhibbu ya wa uhibbu lan demen sapa insut ma ing bacaan yaqra'u kang maca sapa qari' jadron kelawan apa ya wa tahziran kelawan suara sedih gitu. suara yang tahzinan ya menciptakan الطريق جدارا إذن قال أهل اللغة يقال حذرت أو حذر bukan jaya حذرت قراءة إذا أدرجتها فلم تمططها Yeah. Iza nyepetakan kira orang tumtit tuha dan orang dakwakan apa ya kira-kira sederhana lah ayo Ayuqalu dan dan cara apa fulanun si anu ke yaqra'u ma tabi ta'zin kelawan suara sedih idza raqqaqa sautahu ya meliuk-liuklah suara yang suara apa lagunya lagu Hijaz mungkin atau Syikah atau macam-macam itu ada lagu-lagu yang atau ya lagu lagu Quran. maka روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت يحزنك يحزنها kelawan nanti akan sedih sopo atau ing surat syibha risal hale madani mungkam nelangsa suara nelangsa suara ya bisa ke, kehilangan kematian itu atau kematian biasanya orang me, menangis sedih Fi sunani Abi Daud qila ibn Abi Mulaika ara'aita idza lam yakun husna saut fa yusinu ya mastata'a. Kayak apa pendapatmu? Idza lam yakun Ru'aita itu ceritakan kepada saya bagaimana pendapatmu Ru'aita itu. Kayak apa pendapatmu idza lam yakun lam ora anasapa wa iku husnas Ah, ya, bagus suaranya. Namun suaranya enggak bagus bagaimana? Faqala yuhsinuhu ma sapa. <laughs> Bagus di sapa eh, qari ing Quran ma sapa selagi kuasa sebisa-bisalah di suara yang bagus itu. Fasun fi istihababi talabil qira'a thayyibah min husni min min hasadis sauti ya tadi min hasadis sauti. Sunnah amrih maca kang bagus saking wong kang bagus suaranya belajar nagam belajar lagu Ya'lam ruwasru anna jama'ati min as-sabi kanu yatrubuna pada amrih sapa jama'at min as-sabi qira'ati bil aswatil hasanah. Saking pira wong kang maca ahli maca Quran bil aswati kelawan pira suara kang bagus. Ayak ro'u yang maca sapa ashabu qira'ah. Wahum halai utawi jama'at iku yastami'una amrih ya mendengarkan korek-korek lah. Mengundang para korek untuk kita dengarkan bacaannya yang indah itu. Wa hadza muttafaqun ala istihbabihi sunai hadza wa huwa utawi apa niku yatlubuna iku adatul akhyar kebiasaane wong kang bagus-bagus lan muta'abbidina wong kang ahli ibadah fa ibadillah salihin wa huwa talabul qalbi sunnatun sabilatun وقد صحت من صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي دعوه لي مريء سب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تأثير علي إن إنسان القرآن إن Mas'ud bacalah kepada saya bacakan kepada saya Al-Qur'an aku itu menganggap siapa insun saya mengatakan Ibnu Mas'udnya Ya Rasulullah aku alaika apakah mata siapa yang silap alaikah ingat tersebut sampai wa alaikah lalu ala ingat tersebut Tuhan unzilah dan turunkan Quran bagaimana orang Quran diturunkan kepadamu kok saya harus baca apakah iya kalau ada usaha bukannya ini uhibbu an asma'ahu min ghairi Masya Allah kan yang Nabi ini sudah isteri ku uhibbu dan mencapa insul an asma'ahu yang zakurumu akan sapa ingsun hu ing Quran bil ghairi sakin Lian ingsun saya ingin sekali mendengarkan dari lain saya pokoro tu maka mata sapa ingsun Ibnu Mas'ud fi alai ngatasi Kanjeng Nabi ngarepane Kanjeng Nabi surah An-Nisa hatta itu sehingga teka sapa ingsun ila hazil ayat فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف كيف apa إذا جئنا لكي تكسفين من كل أمة كلاوان سكن سبن سبن أمة بشهيد كلاوان saksi wajib nabi ka ala haula syahid wajib nabi ka sapa sembiga kelawan tuan ala haula syahidan ale semua anu. masing-masing umat akan datang dengan membawa saksi para nabi dan kita juga membawamu sebagai saksi kalau hasbuka uh, cukup bis cukup sapa sira al anan sang fa fa tafattu maka nurinela sampai isun ilahi mereka yang nabi cukup cukup baca cukup fa idza nalikana iltafata Fattudu Ainahu utawi Marta lorone kanjeng Nabi Kutal tadi Fani Mili Banyu mata Nangis ya Rawahul Bukhari wa Muslim Warwa darimi min ghairuhu bi asanidihim kabla sanad darimi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu sunay sinten niku Umar bin Khattab iku yakul mutafsapa Umar li ya, Abi Musa al-Asy'ari maring Abu Musa al-Asy'ari zakirna nyaling ngasira ing isun Rabbana ing pangeran kita ingatkan saya tentang Tuhan Faya kalau maka ngucap sapa mata sapa si sinten Abi Musa andau ngarepe Umar mata Quran wal asar utai pira-pira uh, eh, ucapan sahabat fi hadza innam ikit talabul qiraah kasiratun ma'rufun wa qad mata jama'atun minas salihin mati sebab jama'atun minas salihin misal qiraati man sa'aluhu qiraah oh banyak sekali juga yang mati karena mendengarkan suara enak atau ya mungkin men, sebetulnya memahami ayatnya yang mengagetkan dulu seperti kita ceritakan وقد استحب من أم لم سنة بعض العلماء أن يستفتح من جس عند نبيتي مبوكا تكتب وبن سيتون يستفتح يا يستفتح فما جس دن بوكا أمر دن بوكا أو مجلس حديث النبي مجلس hadis Nabi majlis hadis Nabi pengajian hadis Nabi wa yukhtamu dan akhiri apa majlis tu hadis Nabi bi qiraati qari'in kalau mata wong kang maca qari' hasanas sauti hasanis sauti kang bagus suarane ma ibarat saya secara gampang apa ma Quran baca sedikit sah ayat Al-Quran Suma inna istiqlakum yang bagi sejogja Qari ika juga um, maca Quran fi hazil mawatin dan di panggonan apa ayat Quran dan mata sapa qari. Maing barangnya li kubil maca sikang patut apa yang sesuai lah yang isinya itu bacanya sesuai dengan majlis forumnya itu apa. Payun nasibuan mantas siapa maing majlis tentang rajabannya surat Isra' mulut ya tentang yang Nabi sifat-sifatnya gitu. Wan takuna qira'atuhu yan intana apa qira'atu wa tanil qari tu fiha iku fi ayatir raja wal khauf. Yang ayat kang nerangaken ngarep-ngarep rahmat ya Allah wal khauf lan wedi ing Allah. Wal mawa'al lan pitutur, pira-pira pitutur nasihat. Wa tazhid sederhana, urip sederhana di dunia ing dalam dunia. Wa targhib lan demenakan meng, menganjurkan pendorong eh, fit fil akhirat dalam akhirat hidup persiapan di eh, akhirat wajah bulan persiapan lah kata akhirat waqasul amalan nendek angan-angan melamun menghayal maka makaribul akhlak lan akhlak mulia faslun saya fasa suwiti yang bagi saya kalau qari ikat dia orang mata Quran izam tada an al karinga witi sab qari bil wasati surat yang tengah ayat surat aw waqaf atau mandeg sab qari ala ghairi akhiriha dalam ingatan saya sekalian akhir surat tidak berhenti tidak di akhir ayat bagaimana saya seterusnya apa ayat tadi yang ngawiti sapa qari min awal kalam ya ya memang betul harus sesuai dengan mengulanginya dari mana itu yang kira-kira satu kalimat al murtabitati kang persambungan apa ba'du setengah kal kalam bi ba'du kalam wa yaqif al kalamil murtabitah mandek sapa qari al kalamil murtabitah ingat sate ucapan kang bersambung wala yataqayyazun bil asyar wala tergantungnya. Apa farik bil asyari kelawan sepersepuluh wal jalan itu. Ya, tidak harus per eh, sepuluh ayat atau satu juz gitu. Faina sunnah asyara qad takunu fi wasatil kalam. No. Kadang-kadang tengah kalam wal mutafiqati bil juz allazi fi qouli ta'ala wal muhsanatu minan nisa wa fi qouli wa ma nafsi. Fama kana jawab qaumihi wa fi qali wa may yaqnut minkunna lillahi wa Ama anzalna ala qaumin ba'di min jundin minas sama berhenti gitu. Belum selesai. Fi qali ta'ala dusta raddus sa'al musta'ah. Fi qalihi badalahum sayyi'atu ma amilu. Belum selesai itu. Fi qali qala ma khatbuk mayyul mursalun. Terus qalu qul a'udzu bikum khairin min zalikum. Fakulu kullu hadhihi wa Kita contoh ya wasibilan padana iki ku yang bekerja yagya apa la yabtadi abihi Allah yubtada ubi yubtada abihi Allah yubtada abihi yang tak orang dan kawiti ya, apa bihi hadza wala yuqafulan orang mandeng apa alaihi ingatase hadza fa innahu muta'alliqun bima qablahu ha oh, gitu karena itu berkaitan dengan sebelumnya kawan ayat sebelum dulunge hadza wala yaghtar tarna aja kebujuk temen sira bikasratil ghafir kaun ake wong kang lali lahu maring haza jangan ikut-ikutan orang yang tidak uh, seperti ini wakaf tidak pada tempatnya mengulang mengawali tidak pada uh, yang sebenarnya mulainya nyal qurra cari berawa kang maca ake kang maca Quran allazina la yarauna ora pada ngreksa menjaga hati aldam wala yufakkiruna orang mikir-mikir fi hadhil ma'ani nah itu ya, memang harus paham ya untuk untuk bisa membaca dengan baik di mana harus berhenti di mana harus memulainya itu ya harus mengerti pak isinya artinya kalau enggak ya bisa keliru oleh tamu ilmus waliyam tasil Intik manut sapa qari ma imbaran rawal hakim Abu Abdullah bisnadi an Said Ajal al-Khudai. Ni ya, لا لا تستوحش حاجة غرسات susah atau sedih tidak atau resah juga berkal huda ing dalane bituju di qillati ahliha karena ketika wangga ahli al huda walaya taqtaran taqtarna aja kebujuk sila tertipu bekas setil halikina walaya durduka qillatus salikin jangan ikut banyak-banyak orang yang salah meskipun ya ya ikutilah yang benar meskipun sedikit gitu Walihadzal ma'na qawalatil ulama kana iki ma'na qawalat ulama qira'atu suratin qasiratin bikamaliha utawi mata sak surat qasirat yang pendek bikamaliha kan sempurnane surah lengkap iku afdalu luwih utama min qiraati ba'di suratin tawilatin tinimbang saking maca setengah surat Baik kang dawa bi qadis kelawan kira-kira kang surat kang pendek Painau kod yakhfa kalau kelakuan kod yakhfa kadang-kadang samar apa tiba itu persambungan ala ba'din nas di ba'dil ahwal وقد روى ابن أبي داود إسنادي عن عبد الله بن أبي هزيل التابع المعروف رضي الله عنه قال كانوا يكرهون كان أن سبب salaf ulama salaf iku yakrahu setengah sapa sama salaf ay yaqra'u yatamata ba'd ayat setengah ayat ayat ruku ukuran tinggal sapa salaf ba'd setengah ayat fasun fi ba'd ahwali tukrahu qira'ah wallahu alam bisawab سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت